Yang kedua, bahwa apabila abid itu meninggal, maka amalnya berhenti ketika dia meninggal. Tapi amal soleh orang alim, amal yang dilakukan oleh orang alim, istihad orang alim di dalam agama ini, maka amalnya akan mengalir selamanya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang menghidupkan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang alim menjelaskan din, dia memiliki murid 10 orang. Ketika dia meninggal, maka yang sepuluh orang ini akan mengalirkan kebaikan kepada gurunya. Dan apabila yang sepuluh orang ini memiliki murid sepuluh setiap orang dan menjadi seratus, maka yang seratus orang ini akan mengalirkan kebaikan kepada orang alim itu. Dan jika yang seratus orang ini memiliki murid per orang seratus orang, maka berapa ribu orang akan mengalirkan, mengalirkan kebaikan kepada orang alim itu sampai hari kiamat. Maka dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya orang alim ada lebih utama ketimbang seorang hamba. Sehingga di dalam kisah disebutkan tentang kisah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan Imam Ahmad dan muridnya. Bahwasanya para ulama mengatakan meneliti satu ayat, meneliti satu hadis, kemudian diambil istimbatnya lebih baik ketimbang 100 rakaat salat tatawu ataupun 1000 rakaat dari salat tatawu. Imam Syafi'i pernah bertamu kepada Imam Ahmad dan Imam Ahmad telah memberitakan akan datang seorang imam besar. Guru kami kata Imam Ahmad. Maka datanglah Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Kemudian murid-murid Imam Ahmad meneliti dan melihat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ternyata ketika dihidangkan makanan, seluruh makanan yang ada di nampan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad habis. Kata murid Imam Ahmad, kok Imam gemul? Makannya banyak. Ketika malam hari ditunggu oleh murid Imam Ahmad, pasti dia akan sholat semalaman. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah taala duduk termenung di masjid. Ketika sholat subuh ditunggu wudhu, ternyata Imam Syafi'i tidak wudhu, malah langsung sholat. Maka proteslah murid Imam Ahmad kepada Imam Ahmad dan berkata, wahai Imam inilah yang kau puji-puji, makannya banyak. Kemudian apa? Sholat tidak katanya. Tidak sholat malam, malah duduk termenung. Waktu subuh tidak wudhu lagi. Gimana engkau memujinya? Kata Imam Ahmad, tanya dulu jangan protes. Maka ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, jawaban Imam Ahmad mengatakan, "Adapun aku menghabiskan makanan yang ada di nampan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad, aku tahu Imam Ahmad warok dia tidak akan mengambil harta kecuali dari yang halal. Maka aku berkeinginan jika perutku ini dipenuhi dengan rizki yang halal. Maka murid Imam Ahmad Gogodor kata orang Tasik Geleng-geleng kepala Heran Terhadap sikap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Adapun aku Tidak sholat semalaman mata aku meneliti dan menelaah memikirkan tentang hadis yang bunyinya ya Aba Umir mada fa'ala bin umir anak kecil bersedih burungnya mati ditanya kemana aja kamu katanya wahai Aba Umir dan apa yang dilakukan oleh si Nugair burungnya kata Imam Syafi'i tidak mungkin ini Imam Muslim dan para ulama meriwayatkan hadis ini kalau hadis ini tidak ada manfaatnya. Walaupun Muhammad Al-Ghazali ya, beliau mengatakan apa sih pentingnya para ulama meriwayatkan hadis ini? Kok cerita anak kecil senang burung diriwayatkan katanya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sungguh aku mengeluarkan ratusan istimbat. Dan salah satu istimbat dari hadis ini sikap rahmat orang tua kepada anaknya. Orang tua mesti bersikap lemah lembut terhadap anaknya. Dan orang tua di antaranya sikapnya adalah harus menggembirakan anak. Jangan membuat takut anak. Dan salah satu istimbatnya bahwasanya ketika ada orang yang sedang sedih, maka jangan ditambah sedih. Akan tetapi berilah dan ulama itu adalah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, dalam hadis yang tadi dan di ujung hadis yang tadi beliau mengatakan sesungguhnya para malaikat sesungguhnya binatang-binatang yang ada di laut ikan-ikan yang ada di laut sesungguhnya pohon-pohonan batu-batuan dan seluruh makhluk mereka akan bersolawat mereka akan berdoa kebaikan terhadap ahlul ilmi jadi para malaikat manusia binatang ikan bahkan semut di lubang-lubangnya mereka akan berdoa bagi ahlul ilmi bagi orang-orang yang memiliki apa Yang ketiga, al ulama'u hujatullah fi ardhihi ala khulqi. Yang ketiga, ulama adalah sebagai hujah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah Allah Iwatu iman rahimakumullah. Allah Ta'ala mengutus para nabi dan Allah Ta'ala mengakhirinya dengan nabi yang terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan tidak diutus lagi Nabi, maka yang menyampaikan hujah kepada manusia humul ulama maka yang menyampaikan syariat Allah kepada manusia yang menyampaikan hujah Allah kepada manusia Bumul ulama mereka adalah para ulama Allah taala memuji dalam banyak ayat tentang ulama seperti dalam ayat-ayat yang tadi Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ati al-hadis alladhi qablah dalam potongan hadis yang sebelumnya. Wa inal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirhama walakinnahum yuwarithuna ilma. Faman akhada bihi faqad akhada bi haddin wafirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para nabi Para rasul tidak mewariskan uang perak dan uang emas. Tapi mereka mewariskan ilmu. Wal ulama'u warasatul anbiya. Dan para ulama pewaris para nabi. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inallaha yab'asu ala kulli ummatin fi kulli ra'si mi'ati sana rajulan man yujaddidu dinahu. Ini hadis yang berkaitan dengan poin yang ketiga. Bahwasanya Allah Ta'ala akan mengutus kepada setiap umat dalam setiap penghujung seratus tahun seseorang yang membaharui agamanya. Manhum? Mereka adalah para ulama. Jadi mereka itu adalah para ulama. Jadi dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, salah kalau orang mengatakan bahwa ada zaman yang tidak ada ulamanya. Tidak mungkin. Mesti setiap waktu, setiap zaman ada ulamanya. Setiap generasi pasti ada ulamanya. Sebab tidak mungkin agama ini akan tegak tanpa ada ulamanya, tanpa ada orang alimnya. Dan dalilnya dikuatkan oleh hadis yang mutawatir. La tazalu ta'ifatun min ummati bahirina alal haq. Nah, di sini menunjukkan bahwa senantiasa dari umat ini ada di antara mereka yang dirimakan apa? Para ulama. Nah, keutamaan ulama yang keberapa? Keempat. Mereka dinamakan harisul arab. Din. Mereka adalah tentara-tentara agama. Bukan hanya mujahid yang tadi. Qala unna. Al-malaikatu hirasus sama Au hirasus samawati sab Wal ulama'u wal ahlul hadis Hirasul ardh. malaikat adalah penjaga-penjaga langit. Ulama adalah penjaga-penjaga bumi. Wakala ulama'una likulidin pursan wa pursanu hadadin ahlul hadithi. Setiap agama ada tentaranya. Atau dalam bahasa kita ada satpamnya ada tentaranya, ada yang menjaganya. Dan penjaga agama ini mereka adalah alul hadis, mereka adalah para ulama. Jadi yang tadi saya jelaskan, ya. Untuk mengetahui hadis itu doib, untuk mengetahui bahwasanya ini adalah seorang yang doib, siapa? Mereka adalah para ulama. Dinyatakan di dalam sejarah bahwasanya orang-orang ahlu bid'ah sangat takut apabila ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah dan dengan Yahya ibnu Ma'in rahimahullahu taala. Imam Yahya ibnu Ma'in adalah ulama jarah wa ta'dil, ulama ahlu hadis yang dia tahu sipulan jumlah hadisnya segini. Sipulan gurunya segini. Sipulan muridnya segini. Sipulan matinya tahun segini si pulan berjalannya ke anu ke anu tahu Imam Yahya Ibnu Ma'in. Kalau ada kadabun para pendusta ketemu dengan Imam Ibnu Ma'in dijelaskan dalam sejarah Yahya Ibnu Ma'in bagaikan binatang kecil tahu nggak kecopet itu kata orang Sunda kutu busuk ketika ada orang ngumpet gitu maka demikian juga ahlu bidah ketika ada orang alim ketika ketemu orang alim atau dia ngomong pasti akan bergetar. Kalau dia ngomong hadis palsu pasti akan diketahui. Coba sekarang ada orang alim, ada orang pendusta menggunakan hadis palsu, pasti akan berkeringat. Kenapa? Wah, ini orang alim pasti tahu ini hadisnya dhaif, hadisnya maudhu. Bahkan mungkin saja orang menukar sanad ini sanadnya boib diganti dengan sanad yang sahih. Maka orang awam mengatakan, Masya Allah ini hadis sahih banget nih. Karena riwayatnya Masya Allah. Nah ulama tidak. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pernah diuji tentang hafalan Imam Bukhari. Dikeluarkan 100 hadis. Dan Imam Bukhari dari 100 hadis itu menjawab tidak tahu semuanya. Oh, ulama hadis kok tidak tahu hadis? Kata Imam Bukhari, setiap ditanya la adri, lah adri. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari setelah selesai orang yang menanya, beliau mengatakan, hadis yang tadi itu diputar balik ternyata sanadnya. Hadis ini kepada hadis lain. Gitu. Maka kata Imam Bukhari, adapun hadis ini sanadnya ini. Adapun hadis ini sanadnya ini. Maka orang-orang yang menyaksikan ketika diuji Imam Bukhari, mereka adalah tercengang, kaget dengan hafalan Imam Bukhari. Barulah mereka mengakui tentang hafalan Imam Bukhari. Ya. Maka dengan itu para ulama mengatakan al-isnadu minaddin. Sanad adalah agama. Orang yang tidak tahu sanad tidak akan tahu agama. Sebab agama ini ada sanadnya. Nah, maka para ulama ahlul hadis mereka adalah bala tentara, para penjaga agama, penjaga bumi, penjaga umat ini. Apabila ada yang mengeluarkan ataupun membuat hadis palsu, maka para ulama alul hadis mereka akan mengungkapnya. Mereka akan memberikan penjelasan tentang kesesatan, penyimpangan, dan seterusnya. Kemudian hati iman, rahimakumullah telah dijelaskan oleh para ulama di antara keutamaan ulama salah satunya adalah hum amirul mukminin. Para ulama mereka adalah para pemimpin kita. Sebab umaro kata Ibnu Abbas ada dua. Ada umaro fis siyasah, ada umaro fil hujjah. Sebab ulama itu ada dua intinya. Ulama, maaf, umaro itu ada dua. Ada umaro yang berkaitan dengan apa? Siasah anas. Pengaturan manusia dengan syariat. Dan yang kedua adalah umaro yang dimaksud adalah pemimpin yang berkaitan dengan agama, hujjah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan dan menafsirkan wa ulil amri minkum mencakup umarok dan mencakup apa? ulama. Dan para ulama mengatakan bahwasanya manusia akan senantiasa ada dalam kebaikan jika menggabungkan dua perkara ini. Qala ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam La yazalun nasu bi khair ma'abamu as-sultana wal ulama' Fa'in abamu ay fa'in abamu hadaini as-sultan wal ulama aslahallahu dunyahum wa ukhrahum wa in bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum mereka mengatakan senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan dua orang dua pasukan, dua taifah, pemimpin dan ulama. Pemimpinnya dan ulama. Ini pemimpin kaum muslimin dan ulamanya. Apabila mereka mengagungkan dua kelompok ini, ulama dan pemimpinnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemaslahatan dunia dan di akhiratnya. Dan apabila mereka menghinakan keduanya, maka mereka akan ditimpakan kerusakan malapetaka dunia dan akhiratnya. Sebab intinya agama ini, umat ini akan dijaga kejayaannya dan akan diberikan kejayaan oleh Allah taala apabila kaum muslimin menghormati ulama dan menghormati pemimpinnya. Sebab jika pemimpinnya dihormati, ditaati, maka akan terjadi keamanan, kedamaian bagi masyarakatnya. Akan tercipta kedamaian kehidupan dunianya. Dan apabila umat ini menghormati ulama, menghormati orang-orang alim, maka Allah Ta'ala akan memberikan kedamaian, ketentraman dunia dan di akhiratnya. Oleh sebab itu, para ulama juga mengatakan, La yazalun nasu bi khairin ma'akhadul ilma an akabirihim. Fa'idha akhadu an asagirihim wa shirarihim halaku. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, Senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang, dari para ulama, dari pembesar mereka, yaitu para ulama. Dan apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang awam, dari orang-orang yang jelek, maka akan rusak dunia dan agama mereka. Maka ihwati iman rahimakumullah. Bahwasanya ulama mereka adalah pemimpin kita dan kaum muslimin mengembalikan urusannya kepada pemimpinnya dan kepada para ulamanya. Sebab ihwati iman rahimakumullah. Syekh Mukbil rahimahullahu taala, Syekhuna Mukbil Ibnu Hadi ketika beliau ditanya tentang kondisi para pemimpin kaum muslimin hari ini. Maka beliau menyatakan satu jawaban yang sangat indah. Permasalahannya bukan permasalahan hanya pemimpin kita. Akan tetapi yang jadi masalah adalah masyarakat kita. Sebab kata beliau yang inti permasalahan disampaikan oleh beliau bahwa kerusakan dan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin disebabkan dua perkara. Sisi yang pertama di mana kaum muslimin dilalaikan dengan dunia dan para pemimpin kita dilalaikan dengan kedudukannya. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman ini. Apabila dua kelompok ini bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana para pemimpin kita, para pemimpin kaum muslimin, mereka sejalan dengan patwanya para ulama. Dan para ulama ini sejalan dengan perjalanan para pemimpin dalam arti tidak terjadi ataupun keluar dari ketaatan pada pemimpinnya selama memerintahkan di dalam yang hak, memerintahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manzilah yang terakhir dari kedudukan ulama disebutkan oleh para ulama kita. Sesungguhnya para ulama ketika tidak adanya adalah merupakan mara bahaya. Adalah merupakan perkara yang sangat membahayakan kepada umat ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah datang tahun kecuali akan datang, kecuali akan lebih jelek ketimbang tahun yang sebelumnya. Beliau mengatakan, bukan kesempitan di dalam harta, bukan kesempitan di dalam dunia. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali harta melimpah luah di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi kata beliau yang dimaksud apabila mati para ulamanya, apabila mati para pukuhannya, maka akan rusak umat ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya di antara yang menyebabkan umat ini tersesat dan umat ini banyak yang menyimpang disebabkan kebodohan terhadap agamanya dan kebodohan ini menyebar ketika semakin sedikitnya orang alim. Maka ibadat iman rahimakumullah. Dalam intinya, hajutun nasi ilal ulama ahwaju minat ta'ami ila syarab wa ahwaju minadawi syamsi wal qamar. ihwatu iman rahimakumullah. Sesungguhnya kepentingan kita bersama ulama, kebutuhan kita kepada para ulama sesungguhnya lebih penting dari makan dan minum. Lebih penting dari keberadaan matahari dan bulan dan keberadaan makanan dan minuman. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Jika kita mengatakan tanpa air kita mati, tanpa cahaya kita mati. Tanpa makan dan minum adalah mati. Makan demikian juga manusia akan mati hatinya. Mereka akan mati jiwanya. Dan tidak akan memiliki keimanan dan tidak akan hidup hatinya kalau tidak ada ulama. Kalau tidak ada orang-orang alim. Oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah. Murid-murid Imam Malik mengatakan, kami merasa bangga dengan majelisnya Imam Malik dari dunia dan seisinya. Mereka mengatakan, sungguh telah hadir dalam majelis Imam Malik 70 ribu kaum muslimin di zamannya. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kedudukan ulama sangat tinggi dan murid-murid Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, kami merasa bangga dengan majelisnya Sufyan Ibnu Uyainah dari dunia dan seisinya. Ini ikhwati iman rahimakumullah di antara kedudukan para ulama dan sungguh banyak kedudukan para ulama yang disebutkan dalam Quran dan hadis kita sebutkan secara singkat. Ikhwati iman rahimakumullah kewajiban kita bersama para ulama. Secara singkat kewajiban kita bersama para ulama ada dua sisi yang sangat utama. yaitu ta'zimuhum wahtiramuhum yang pertama mengagungkan mereka dan menghormat mereka mendudukan mereka dalam kedudukannya sebab tadi dijelaskan akan senantiasa umat ini dalam kebaikan selama menghormati, mengagungkan pemimpin dan ulamanya. Yang kedua, ada mulai i'tiqad annahu ma'sumun wa ada ta'assub biqaulihim. Yang kedua, di antara kewajiban kita kita tidak meyakini bahwasanya mereka maksum. kita tidak boleh ta'asub dengan ucapannya. Ta'asub dengan perkataannya. Kita meyakini bahwasanya ulama dan para mustahid yusibu wa yukhti. Mereka benar dan mereka salah. Ini adalah dua kewajiban kita yang harus senantiasa bergandengan. Apabila salah satunya ada, salah satunya tidak ada, maka kita akan menjadi pengikut hawa nafsu dan kita akan masuk kepada kesesatan. Kita akan masuk kepada kesesatan. Kalau kita mengagungkan mereka, kemudian melebihi pengagungan kita kepada mereka, maka kita akan masuk kepada pemikiran Syiah rafidah yang menganggap bahwasanya imam-imam mereka adalah maksum. Dan seperti keyakinan orang-orang sufi bahwasanya apa yang dikatakan gurunya semuanya benar. Adapun yang kedua, bahwasanya orang menempatkan ulama dengan dirinya dan ulama itu berarti tidak boleh salah dan apabila salah maka dikeluarkan di derajat ulamanya. Maka ini akan sependapat dengan pemikiran orang-orang Khawarij. Maka keyakinan ahli sunnah berdasarkan Quran dan sunnah meyakini kewajiban kita menghormati ulama karena Allah Ta'ala memuji mereka, menempatkan mereka dalam kedudukan yang tinggi, akan tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa seluruh apa yang dikatakannya adalah benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala idastah dalam fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Nah, ini waktu iman rahimakumullah. Kewajiban kita, hak para ulama terhadap kita yang kedua, jadi tadi hak secara umum. mau Mauqifuna nama akhtaihim. Yang kedua, sikap kita kepada kesalahan mereka. Maksudnya adalah ulama ahli sunnah. Bukan ulama ahlu bid'ah. Jika ulama salah. Maka di sini pun ada dua sikap yang wajib kita lakukan. Yang pertama, tidak mencacati mereka dan tidak menurunkan derajat mereka. Yang kedua, tidak mengambil kesalahan mereka. Maksudnya dalam kaidah yang kedua ini, bagaimana kita bersama para ulama kalau mereka salah. Maka di sini ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, kita tidak menurunkan derajat mereka. Kita tidak mencacati mereka karena mereka salah. Kenapa? Sebab Allah pun memberikan toleransi kepada mereka. Apabila mereka apa? Salah. Mereka tetap mendapatkan satu ganjaran. Akan tetapi kewajiban kita tidak boleh mengikuti kesalahan mereka. Sebab terlarang ittiba'u zalatil alim. Sebab terlarang kita mengikuti ketergelinciran orang alim. Jadi kalau kita tahu bahwasanya akwal alim ini adalah menyimpang ataupun bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka orang itu tidak layak untuk mengikutinya. Dan ini telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dengan kalimat yang tadi, ijma kaum muslimin. Siapa yang nampak jelas kepadanya hadis Nabi, tidak boleh meninggalkan hadis karena ucapan seseorang. Karena ucapan seseorang. Nah, kemudian ihwatu iman rahimakumullah, apa sikap yang semestinya kita lakukan dalam kesalahan mereka dalam poin yang pertama tadi? Syahul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya kita harus menghargai kesalahan mereka, menghormati. Ya. Kenapa? Sebab kesalahan mereka ada alasannya. Imam Ibn Taimiyah telah menyusun kitab yang judulnya Robul Malam ala Aimatil A'lam. Kalau bahasa kitanya Intinya mengangkat cacian kepada kesalahan para ulama kita. Para ulama salah itu bukan karena mengikuti hawa nafsu, bukan sengaja. Tapi para ulama mengatakan orang alim salah dalam satu masalah yang berkaitan dengan agama banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin belum sampai kepadanya dalil. Kemungkinan yang kedua sampai kepada dalil tapi lupa. Atau sampai kepadanya dalil tapi memahaminya salah. Atau sampai kepadanya dalil tapi menganggap dalilnya doib. Hadisnya lemah umpamanya menurutnya. Atau sampai kepadanya dalil dan dia tidak mengetahui wasnya hadis ini telah ada yang memansuhnya. Akan tetapi ihwatu iman rahimakumullah para ulama kita berisihat dengan tujuan mengamalkan dalil. Tidak tujuan adalah mendalili amal. Berbeda dengan apa? Ahlu bid'ah. Berbeda dengan ahlu bid'ah. Kaidah yang ketiga. mau kiful ulama. mau kiful al-muslimin ma'a ikhtilafil ulama sikap kaum muslimin bersama perbedaan para ulama. Ini yang terakhir insya Allah sikap kaum muslimin terhadap perbedaan para ulama. Apakah selamanya perbedaan kita harus toleransi? Sehingga kita mengatakan la inkara pima bimasaili al khilafiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Tidak ikhwati iman, Pak. Al-ikhtilafu nau'an Aw al-khilafu nau'an Khilaf ada dua Jadi perbedaan ada dua Perselisihan ada dua Yang pertama Perbedaan Yang diketahui salah satunya hak Salah satunya batil Salah satunya nampak dalil Salah satunya tidak ada dalil maka di sini tidak ada istilah tidak ada pengingkaran dalam masalah hilaf. Tapi dalam poin yang pertama wajib bagi kaum muslimin untuk mengamalkan yang ada dalilnya, mengamalkan yang hak dan menolak yang batil. Dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, al-khilaf fi masaili al-istihadiyah khilaf di dalam masalah istihadiyah. Perbedaan dalam istihad yang telah timbul dari kalangan para ulama dari zaman ke zaman diketahui kebenaran istilah itu. Bagaimana jika seandainya kita melihat para ulama berbeda? Apa kewajiban kaum muslimin? Contoh, ada alim yang mengatakan menyentuh perempuan, menyentuh istri kita adalah batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan menyentuh dakar adalah batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Ada yang mengatakan memakan daging unta adalah batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Di antara ulama yang empat dan para ulama sampai hari ini. Apa kewajiban kita terhadap perbedaan para ulama? Ihwatu iman rahimakumullah. Kesimpulan yang terakhir ikhwati iman rahimah dari kalimat yang sangat mulia ini kembali kepada apa yang saya jelaskan dalam mukadimah bahwa kaum muslimin terbagi kepada tiga bagian. Ima dia mujtahid, ima dia talibul ilmi, ima ada dia adalah orang awan. Maka kewajiban kita bersama perbedaan para ulama tergantung kedudukan kita di mana kita berada.